Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita aturakan dumateng Allah Subhanahu wa taala yang paling kenikmatan dumateng kita kita tasih dibanding nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kegiatan. Alhamdulillah kita tasih saged melaksanakan melaksanakan ibadah puasa pada hari ini alhamdulillah kita sudah mencapai hari yang ke-10 kita sampun wonten ing dinten kaping dosa hari yang ke-10 semoga lancar sedanten amalan kita semoga amalan yang telah kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi amal kesainan amal yang bermanfaat dumateng kita di akhirat Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing sonten punika kita badhe membahas bersama pendidikan puasa, pendidikan bulan Ramadan berkaitan dengan ibadah hati kita yaitu bahwa puasa itu melatih puasa niku mendidik kita supados lebih langkung nggadai raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berpuasa, kita ninggalakan dahar menawi kita poso kita ninggalakan unjuk kita merasa haus kita merasa lapar karena niat ngestoaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiang ingkang poso Orang yang berpuasa itu ia da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Bahwa orang yang berpuasa itu ia jauh Dia telah meninggalkan. Kita ninggalakan syahwat kita. Syahwat berkaitan dengan istri kita. Tidak kita dekati. Wa ta'amahu. Kita ninggalkan daharan kita ninggalakan unjuan min ajli karena disebabkan Allah amargi ngestoaken dawuhipun Allah karena melaksanakan perintah Allah ya kita merasa lapar kita merasa haus kita luwih kita ngelak dengan kita merasa lapar kita merasa haus itu akan datosaken kita lebih memahami, lebih mengetahui betapa nikmatnya rasa kenyang, betapa nikmatnya rasa saat kita mendapatkan makanan, saat kita minum, dengan rasa lapar, dengan rasa haus itu kita bisa mengetahui betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa makanan, berupa minuman. Iya. Kemudian juga Allah telah memberikan kepada kita nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat anak-anak. Ini semuanya ada di dalam bulan Ramadan semuanya ada di dalam ibadah puasa di dalam ibadah sholat tarawih ya dengan kita berpuasa kita meninggalkan makan dan minum niku kita dados sadar kita ngertos betapa nikmatnya makanan kalau kita makan itu ternyata enak saya ngelih saat niki ngelih sekarang haus sekarang lapar bisa membedakan sakit bentenaken raos tiang ingkang warek orang yang kenyang dan orang yang lapar bisa mengetahui bentenipun tiang ingkang haus dengan orang yang tidak haus ya kita baru merasakan menawi kita buatan poso tidak melakukan ibadah siam itu terkadang kita lupa bahwa makanan yang telah Allah berikan itu ternyata banyak kadah nikmat daharan ingkang Allah sampun paringaken dumateng kita melimpah. Ya. Kalau kita tidak berpuasa itu kita tidak bisa merasakan, menyadari betapa banyaknya nikmat minuman. Kita bisa minum susu, bisa minum teh, bisa minum es teh, bisa minum apa saja bebas. Sekarang kita puasa. Nembe ngertos, nembe sadar. Ya, ternyata apa tiang engkang uh, orang yang makan makanan yang enak, minum minuman yang lezat itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan dan bisa membedakannya. Dengan berpuasa kita akan menyadari nikmat daharan, nikmat unjukan ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita niku kathah sangat. Demikian pula saat kita sholat taraweh sholat tahajud atau sholat malam niku sakit menyadarkan bisa memahamkan kita tentang kenikmatan tidur nggih. Nikmatnya tiang niku sakit sari. Orang bisa tilem, orang bisa tidur itu nikmat saat ini kita sholat malam, sholat tahajud niku rasanya kesel, rasanya ngantuk, nggih. Maka sakit ngertos, oh nek wong sak wong turu ternyata penak. Orang istirahat rasanya penak. ini kita sholat malam terasa ngantuk. Ya, terasa berat. Berarti kita bisa membedakan, bisa memahami orang yang dapat istirahat, dapat tidur itu sesuatu yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Ya, ini semuanya merupakan pelajaran yang ada di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Rasa syukur itu Bapak-bapak ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu artinya mengakui dan menyadari ngakeni wonten ing lebetipun manah. pilih pemberian Allah itu sangat banyak. Peparinganipun Allah niku kathah sangat. Ini ki raos syukur Berarti tiang engkang boten bersyukur niku tiang ingkang tidak memahami, tiang ingkang boten nyadari peparinganipun Allah. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak punya. Padahal Allah niku sampun paring kathah kesainan Allah paring kathah pemberian kepada kita. Kemudian setelah manah kita ngertos meyakini maka lisan kita memuji ngalem Allah Subhanahu wa taala lisan kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga diiringi ketaatan dengan anggota badan ini arti dan makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Dados tiang ingkang bersyukur niku tiang ingkang manfaataken sedanten ingkang Allah paringaken kagem kesainan, kagem ketaatan. Diparingi daharan, unjuan, diparingi kesehatan, kagem sholat, Alhamdulillah kula tasih diparingi sehat. Kagem nopo, kagem akan sholat, purun tindak dumateng masjid tasih sehat purun tindak dumateng pengaosan pengajian mumpung tesih sehat amar mengki menawi sakit kita tidak bisa boten sakit kita ke masjid tidak bisa kita ke pengajian mari kita bersyukur kita manfaatakan untuk kesainan Allah paring nikmat harta, nggih harta. Allah paling nikmat rezeki, alhamdulillah. Sebagian rezeki kita kagem infak, kagem sodako kagem bantu tiang miskin, tiang fakir. Niki tondo tiang ingkang bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ya memanfaatkan semua peparingan pun Allah untuk kebaikan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampun paring contoh sudah memberikan tulodo keteladanan kepada kita bagaimana beliau sholat malam sholat tahajud ngantos nggih sukunipun sikilipun nipun ngantos bengkak ngantos pecah-pecah amargi dangu nipun ingkang jumeneng sangat lama berdiri salat malam niki sebagai wujud rasa bersyukur dumateng Allah mumpung tesih kuat mumpung tesih sehat kagem salat Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana bersedekah dengan harta. Beliau pernah korban nih, korban sampun kita aturakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti korban satu untuk di bulan niku Idul Adha korban Rasulullah niku nanti korban satu unta. Menawi unta niku setunggal pun tigang dosa yuta. Unta niku setunggal 30 juta. Berarti ping 100. Ping 100 niku berarti pinten tiga miliar, tiga miliar. Rasulullah niku korban bersedekah hartanya niku tiga M niki sebagai teladan sebagai contoh di dalam bersyukur dalam memanfaatkan hartanya ya ini <clears throat> dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam kemudian juga perlu kita sadari tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu bahwa dengan bulan Ramadan dengan berpuasa itu menyadarkan kita menyadarkan kita bahwa pemberian Allah peparinganipun Allah dumateng kita niku kathah sangat yang pertama adalah nikmat iman, nikmat Islam ya bulan puasa niki kita poso kita sholat taraweh menawi kita boten agami Islam kita tidak beragama Islam boten bakal poso menawi kita boten tiang Islam tidak akan merasakan sholat taraweh Mboten sakit sakit, nikmatnya, bahagianya buka puasa menawi kita senes tiang Islam. kita sakit mirsani kita bisa melihat nih wonten mergi di jalan-jalan enten tiang nih jam 10 injing jam 11 injing jam setunggal siang tiang rokok tiang dahar ten warung ten hi ten angkringan kata nggih maka mungkin tiang wau senes tiang Islam tiang Kristen nopo tiang Yahudi tiang-tiang ingkang boten agami pun Islam mereka tidak mendapatkan pahala tiang-tiang wau boten angsal ganjaran tidak mendapatkan kebahagiaan boten kenikmati pun buka sarang-sarang tidak bisa merasakan nikmatnya berpuasa nikmatnya sholat malam sholat taraweh amargi senes tiang iman amargi senes tiang Islam kita alhamdulillah diparingi Allah dipilih Allah dados tiang iman dipilih Allah dados tiang Islam niki monggo kita syukuri kita harus bersyukur matur nuwun berterima kasih dumateng Allah sampun dipilih dados tiang iman dados tiang Islam monggo kita bersyukur dengan cara gini tiang iman itu gini kedah poso menawi tiang Islam niku nggih kedah salat. Nggih ampun ngantos ktp pun Islam ning ra tau salat. Apa bedani kalih tiang ingkang KTP-ne non Islam? Nggih bentene napa? Bedane apa? Bentene napa kita kalih tiang non Islam salat? Tiang sanes boten salat kita salat tiang sana sebutan siap kita siap niki ciri tiang iman tiang Islam bersyukur dumateng Allah telah dipilih dados tiang Islam kita tiang Islam niku insya Allah melebet suarga kita akan masuk surga tiang non Islam tiang ingkang kafir dumateng Allah Mboten purun melebet agami Islam panggenanipun ten neraka. Alhamdulillah. Kita bersyukur dipilih diparingi Allah agami Islam. Ini yang pertama. Nikmat iman, nikmat Islam. Engkang nomor kali peparinganipun Allah, kenikmatanipun Allah dumateng kita kita tiang Islam tasih diparingi gesang umur panjang Alhamdulillah sederek-sederek kita rencang rencang kita tonggo tepali kita sampun enten ingkang sedo sudah banyak yang meninggal sampun kata ingkang ini kita sampun kata ingkang sampun ditimbali Allah sudah banyak yang meninggal sudah banyak yang di alam kubur kita alhamdulillah tasih diparingi sehat tasih diparingi umur panjang tasih diparingi nikmat usia monggo kita manfaatkan umur kita kagem amal ketaatan amal kesainan agar kita menjadi orang yang baik, orang yang terbaik, khairun nas. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Tiang ingkang paling sae niku tiang ingkang paling dawa umuripun dimanfaatakan kagem amal ingkang sae. Ampun ngantos kita dados tiang umuripun dawa ning kagem maksiat dawa umuripun dawa umuripun kagem berbuat dosa dumateng Allah mboten nambah ganjaran ning nambah dosa ampun ngantos monggo umur kita kagem kesainan ingkang nomor tiga Alhamdulillah kita diparingi nikmat aman negari kita aman kampung kita aman, dusun kita aman, boten enten perang, boten enten konflik. Amargi kita sakit mirsani bapak-bapak, ibu-ibu engkang gadah TV, gadah radio, sakit mirsani sederet-sederet kita wonten ing Yaman, sederet kita tiang Islam. Enten perang, mereka perang, Badi sholat mawon boten sakit amargi masjid pun ambruk masjid pun remuk badi buka mawon boten sakit boten enten daharan tidak ada makanan untuk sahur boten enten daharan kagem buka krisis kemanusiaan terbesar di dunia niku wonten Yaman negara Islam sederek kita daharan boten enten unjuan boten enten pengin poso niku pengin sejatosipun pengin siam tetapi boten enten sahur boten enten buka si ingin pengin sholat tarawih ning boten enten masjid Pak masjid pun ambruk lagi kita sehat sahur nopo-nopo enten masjid cerah mosok kita mboten sholat kenapa kita tidak puasa monggo kita manfaatkan nikmat aman ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita dengan sebaik-baiknya nikmat sehat alhamdulillah kita tasih sehat sakit melampah dan mesir, kita sakit dahar sakit muncul sakit mirsani nikmat kathah ingkang Allah paringaken nggih enten tiang niku sakit boten sakit ngulu nggih tidak bisa napa menelan enten tiang niku sakit nggih boten sakit ngulu niki kita alhamdulillah sehat ngunjuk napa mawon sakit dahar napa mawon sakit enten tiang niku nek badhe dahar minum obat ben saged ngulu niku dahar obat riyin. Nembe saged ngulu. Kita alhamdulillah dahar napa mawon atos saged empuk saged. Monggo kita manfaataken dengan sebaik-baiknya untuk ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rezeki, minuman, daharan kata melimpah Allah sampun paringaken dumateng kita keluarga alhamdulillah kita gadah keluarga anak istri ya ini mari kita sama-sama sekeluarga saat salat sarang-sarang dumateng masjid kita sak keluarga sarang-sarang pengaosan kita sak keluarga dahar sarang bareng-bareng kita sekeluarga buka sarang-sarang nikmat yang sangat indah luar biasa di bulan Ramadan, di bulan puasa ini. Ya. Nikmat Allah niku kathah sangat boten sakit kita etang. Tidak bisa kita hitung. Di dalam surat Ibrahim ayat 3 dosa sekawan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atakum min kulli ma sa'altumuh dan dia Allah telah memberikan dumateng kita segala apa yang kita butuhkan sedangkan ingkang kita betahakan Allah niku sampun maringaken Allah sampun nyediakan butuh nopo kita butuh bernafas enten oksigen kita butuh mimi enten matahari serengingi panas daharan enten unjuan enten semua yang kita betahakan Allah sampun nyediakan kepada kita wa in ta'uddu nikmatallahi la jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu menghitungnya satu nikmat mau bernafas ambekan kita sakit ambekan pinten sehari berapa kali kita bernapas tidak bisa menghitung ambekan ping pinten sedino aku ambekan ping piro niku cobi dihitung buatan sakit kita ngitung nikmat udara nikmat oksigen nikmat sehat niki namung setunggal dereng meripat sakit kedep dereng telinga bisa mendengar jantung berdetak pinten berapa kali jantung kita nopo berdetak ya cobi menawi jantung kita niku mandek praisik sak jam leren boten berdetak niku pripun sudah meninggal kita sudah mati jantung kita tiap hari berdetak memompa darah tidak pernah kita hitung tidak pernah kita sadar bahwa ini kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia niku kathah ingkang kesupen manusia tiang niku kathah ingkang ngeliruaken melupakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah merasa boten gadah nopo-nopo merasa tidak pernah bahagia, merasa tidak pernah diberi Allah. Kadang tiang itu merasa seperti itu. Padahal peparingan pun Allah itu kadah sangat. Kita itu tidak kurang harta. Kita itu tidak kurang benda. Kita itu tidak kurang kenikmatan. Ingkang kurang niku kurang bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo mari bapak-bapak, ibu-ibu dengan bulan Ramadan puniko dengan ibadah siam kita sakit sadari mendidik melatih kita langkung sakit bersyukur dumateng Allah dengan banyak memuji Allah berpikir monggo berpikir subhanallah alhamdulillah maus alhamdulillah segala puji bagi Allah nikmati pun Allah kata, kemudian taat tunduk patuh dumateng Allah Subhanahu wa taala kita ninda akan sholat, kita ninda akan siang, menawisakan infak sedekah monggo kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Cekap semanten Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah ingkang kawula hormati ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi saged bermanfaat mugi-mugi ibadah siam puasa kita menjadikan kita orang yang lebih bersyukur kepada Allah sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya nanti di dalam surganya.